Tayyib walhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan kita tentang dasar-dasar bahasa Arab dan khususnya kita memasuki pembahasan tentang marfuatul asma. Tayyib, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang kelompok marfuatul asma yang lain. Pada pembahasan yang telah lalu kita telah membahas al-fa'il, kemudian naibul fa'il. Sekarang pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang al-mubtada'u wal khabar. Kita akan membahas tentang al-mubtada'u wal khabar. Baik. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan mubtada? Di sini disebutkan mubtada adalah isim marfu yang biasanya terdapat di awal kalimat jadi kalau dalam bahasa kita, kita sering mengenal dengan sebutan subjek. Jadi muktada atau subjek, dia adalah isim marfu yang biasanya terdapat di awal kalimat. Jadi nanti kalau kita menemukan ada isim marfu yang dia letaknya di awal kalimat atau di awal jumlah, maka dia kita kenal dengan mubtada. Sedangkan yang dimaksud dengan khobar adalah sesuatu yang dapat menyempurnakan makna mubtada. Jadi, khobar itu adalah pelengkap dari mubtada. Sehingga dalam bahasa kita, kita kenal dengan sebutan predikat. Baik, untuk memudahkan pembahasan kita, kita lihat contohnya. Misalnya di sini kita tuliskan contoh Muhammadun Tobibun. Muhammad adalah seorang dokter. Maka kita akan melihat di sini ada isim marfo yang dia letaknya di awal jumlah atau di awal kalimat yaitu Muhammad. Muhammadun. Nah, karena dia letaknya di awal jumlah dan dia merupakan isim yang marfo, maka kita katakan Muhammad adalah sebagai mubtada' Baik, kemudian seandainya kita katakan Muhammad saja tentunya dia tidak menjadi suatu kalimat yang sempurna karena ini kata biasa. Sehingga mungkin kita perlu sesuatu yang menyempurnakan maknanya. Maka kita katakan tobibun adalah seorang dokter. Misalnya kita katakan Muhammad saja. Muhammad itu siapa? Maka kan tidak jelas. Maka kita perlu adanya penyempurna. Misalnya kita katakan Muhammadun tabibun. Muhammad adalah seorang dokter. Maka kalimat ini menjadi sempurna sehingga pendengarnya akan dapat memahami tentang konteks kalimat ini. Baik. Sekarang contoh yang kedua, kita lihat di sini al ustadu maridun. Ustadz itu sakit. Di sini al eh, ustad dia juga merupakan isim marfu dan dia terletak di awal kalimat. Maka kita katakan al ustad dia adalah sebagai mubtada. Nah, dia juga disempurnakan maknanya oleh maridun sakit. Oleh karena itu, maridun di sini dia sebagai khobar dari al ustad. Ingat bahwasanya mubtada dan khobar dia masing-masingnya adalah berupa isim yang marfu. Dia keadaannya ropa ya. Kita perhatikan bahwasanya intinya susunan mubtada dan khobar adalah seperti dalam bahasa kita susunan subjek dan predikat. Baik. Kemudian kita akan membahas tentang ketentuan-ketentuan mubtada dan khobar. Jadi bahwasanya mubtada dan khobar keterkaitan antara mubtada dan khobar itu mempunyai hukum-hukum, mempunyai ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi supaya susunannya menjadi benar. Tapi ketentuan yang pertama bahwasanya mubtada dan khobar merupakan isim-isim marfu. Jadi kalau misalnya dia mansub atau majrur maka tidak kita katakan sebagai muktada ataupun khabar kalau dia merupakan suatu isim tertentu. Tayyib misalnya kita sebutkan di sini al-waladu nasyitun. Kita katakan di sini al-walad dia marfu. Demikian pula nasyitun dia juga marfu. Karena ciri rofaknya kita tahu dia dengan dhamma karena al-walad termasuk isim mufrad, nasyitun juga termasuk isim mufrad. Maka silakan dilihat kembali tentang ciri-ciri atau alamat dari masing-masing kelompok isim. Baik, kemudian contoh yang lain misalnya abuka mahirun di sini Abu abuka abu di sini marfo karena dia termasuk kelompok dari asmaul hamsah yang ciri rofaknya adalah dengan wawu maka di sini abuka kalau nasabnya kan Abaga Kemudian jarinya kan abika. Karena di sini dia posisinya sebagai mubtada, maka dia dicirikan dengan wawu sehingga menjadi abu ya. Abu ka mahirun. Nah, di sini mahirun dia adalah sebagai khabarnya yang dia juga marfu. Baik, kemudian contoh yang lain supaya dapat dipahami. Al-qadi adilun. Hakim itu adil. Nah, di sini al-qadi dia adalah merupakan kelompok dari isim mankus. Diingat lagi bahwasanya ciri rofaknya kan dia dhammah mukaddarah. Jadi tidak boleh kita baca dengan al-qadiyu karena al-qadi merupakan isim mankus yang ciri rofaknya adalah dengan dhammah mukaddarah. Kemudian adilun adalah merupakan khabarnya yang dia merupakan isim mufrad kiri rotaknya adalah dengan dommah. Tayyib itu ketentuan yang pertama. Sekarang ketentuan yang kedua bahwasanya mubtada dan khobar harus selalu sesuai dari sisi bilangannya atau sisi adatnya. Sehingga kalau misalnya mubtadaknya dia mufrad, khobarnya juga mufrad. Kalau misalnya mubtadaknya musanna, maka khobarnya juga harus musanna. Kalau misalnya mubtada'nya jamak, maka khobarnya juga harus diikutkan dalam bentuk jamak. Tayyib, contohnya misalnya al-muslimu hadirun. Kita lihat al-muslimu dia bentuk mufrad. Maka khobarnya juga mufrad hadirun. Kemudian kalau kita jadikan bentuk musanna misalnya. Cara pembentukan musanna tentunya antum sudah pada paham semua yaitu ditambah dengan alif dan nun atau ya dan nun. Nah, kalau ciri dari rofaknya kan dengan ditambah dengan alif. Jadi makanya bentuk musananya al-muslimani. Ini bentuk muktadak yang dia i'rabnya adalah rofa. Al-muslimani hadirani. Jadi dia sama-sama bentuk musanna bilangannya double hal muslimani dua orang muslim hadironi dia juga bentuk musanna Baik, kemudian misalnya jamak al muslimuna hadiruna maka dia juga harus diikutkan dalam sisi bilangannya al muslimuna kan dia jamak mudakar salim cirinya dengan wawu ciri rofaknya ya kemudian hadiruna dia juga merupakan bentuk jamak mudakar salim. Baik, itu ketentuan yang kedua. Sekarang kita akan memasuki ketentuan yang ketiga. Jadi ketentuan yang ketiga ini perlu diperhatikan bahwasanya mubtada dan khobar harus harus selalu sesuai dari sisi jenisnya. Maksudnya bagaimana? Misalnya mubtadanya dia mudakar, maka khobarnya juga harus ikut mudakar. Demikian pula kalau misalnya mubtada'nya dia mu'annas atau perempuan, maka khobarnya juga harus ikut mu'annas. Karena memang susunan mubtada' dan khobar dia harus selalu sesuai dari sisi jenisnya. Tayyip, misalnya contohnya kita buat di sini al-muslimu solihun. Kita tahu al-muslimu ini bentuk mudakar Salihun juga bentuk mudhakar. Kemudian kalau kita ingin contoh yang muannas misalnya untuk isim, kalau kita ingin membuat muannas kita kan tinggal menambah dengan tak butoh ya. Kemudian jadilah al-muslimatu. Maka al-muslimatu solihatun. Ini untuk contoh bentuk mu'annas. Tayyip, ini mu'annas yang mufrad. Kemudian misalnya kita ingin membuat contoh yang dia itu jamak misalnya. Jamak mudakar salim. Yang dia untuk mudakar ya. Contohnya misalnya al-mu'minuna mujtahiduna. Maka dia apa? Maka dia khabarnya juga mengikuti mubtada dalam sisi jenisnya. Sama-sama mudakar. Kalau kita ingin contoh yang mu'annas di sini, jamak muannas salim maka khobarnya juga harus dalam bentuk jamak. Tayyib. Misalnya di sini al mu'minatu mustahidatun Maka di sini juga mengikuti dalam sisi jenisnya. Nah, itulah ketentuan-ketentuan dari mubtada dan khobar. Saya kira cukup jelas dan cukup ringkas ya.